الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد طيب نما الله القدس السلام Nama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dalam ayat surat Al-Hasyr dalam bentuk yang mutlak. Seperti dalam ayat tersebut الله الملك القدوس والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Kemudian dalam ayat yang lainnya surat Al-Jum'ah. Sabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizil hakim. Ini dua tempat disebutkannya nama Allah Al-Quddus yang beriringan dengan nama ini juga Al-Quddus sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memasukkan nama As-Subuh. As-Subuh. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Nama As-Subuh. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berdalil dengan hadis mengisbatkan nama ini dengan hadis seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha habibatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zaujatuhu fid dunya wal akhirah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddus rabbul malaikati war ruh itu juga bacaan-bacaan sujud dan ruku. Jadi banyak. Ya, ya beruntung mereka yang hafal. Banyak disebutkan Allah. Allah malaka sajatu. Atau dalam ayat hadis ini. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Artinya bisa dia bergantian mengamalkan sunnah karena faedah di apa yang kita pelajari, yang dalil lain aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada menelantarkan membuang salah satunya. ini sesekali pakai subuh kudus rabbul malaikat waruh. Sekali subhana rabbiyal a'la atau yang lagi lebih panjang lagi sajada wajhiya lilladhi khalaq. Anda hafal itu. Nah. nah. Itu lebih baik kan bukan dalam sekaligus ya, bukan sekaligus. Artinya kalau sekaligus itu subuh kudus rabbul malaikati war baca kemudian dalam satu sujud itu dibaca juga subhana rabbiyal ala tidak benar itu di, dianggap salah oleh para ulama jadi sekali-sekali pakai ini pakai itu nah, nah itu digabungkan dengan nama as-subuh dalam hadis tersebut hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim subuhun quddusur rabbul malaikati warruh Dua nama ini <clears throat> adalah dua nama yang agung. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tanzihullah minan naqais anin naqais wal uyub menunjukkan bersihnya Allah sucinya Allah dari kekurangan dan aib. Nah, secara bahasa Al-Quddus adalah fu'ul min al-Quds. Fu'ul Wazannya wazan fu'ul. Ada fa'ul, ada fu'ul, ada fa'al, ada fa'il. Minal Qudsi, wa huwa at-taharah. Nah. Maknanya adalah at-taharah. Ini kesuci, kesucian atau suci. Nah, nama kudus ini ini bukan nama yang mutlak milik Allah ya, disandangkan juga kepada yang lain. Rohul Kudus Jibril alaihi salam <clears throat> Ini makna yang pertama. Secara bahasa, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Annal Qudsa artinya adalah al-barakah annal qudsa artinya adalah al barakah maknanya adalah al barakah maka dikatakan al al, al ardul muqaddasah al ardul muqaddasah artinya al ardul mubarakah wazan tadi wazan fu'ul itu termasuk wazan-wazan mubalaghah ya min abniyatil mubalaghah al fa'al al -fud, al fu'ul al fa'ul al fa'il itu termasuk wazan-wazan min abniyatil mubalaghah bentuk-bentuk mubalah mubalaghah Jadi dikatakan oleh Fatadah terkait dengan hak Allah, nama Al-Quddus artinya ay Al-Mubarak Dikatakan oleh Al Baihaqi, Al Imam Al Baihaqi menyebutkan dalam i'tiqadnya huwa at-tahir minal uyub. At-tahir minal uyub suci dari semua aib. At-tahir minal uyub. Al-munazzah sama maknanya, boleh yang tempatikan yang tadi pertama suci, yang kedua ini bersih. Selamat. Anil aulad. Bersih atau selamat, bersih dari aulad, bebas dari aulad, tidak punya anak. Wal andad, suci, bersih, bebas dari tandingan-tandingan. Tandingan-tandingan ini semua pengertiannya. Baik itu dalam bentuk musyabahah ya nazir nam kufu mathil nam itu semua Allah bersih dari mereka tidak punya tidak punya sesuatu yang menyengket apa menyamai musyarik tidak punya yang men, apa namanya menyerupai menyamai tidak ada tandingan nazir yang sepadan yang setara yang setingkat yang sederajat sekufu juga tidak ada. Baik dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, maupun perbuatan perbuatannya. Wahadihi sifatun yastahiqquha bidatih. Ini adalah sifat Allah yang berhak disandang oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ringkas Ibnu Katsir menyebutkan makna Al-Quddus <clears throat> ay al-munazzah anin naqais. Al-munazzah anin naqais. Yang bersih disucikan dari semua kekurangan. Al-munazzah anin naqais yang bersih dari semua kekurangan al-mausuf al-mausuf bisifatil kamal yang disifati dengan sifat-sifat maha sempurna. Ini Allah Subhanahu wa taala dari nama Al-Quddus dan itu kembali lagi seperti yang telah lalu. Nama Allah atau nama Al-Anam ya, itu mengandung konsekuensi semua makna-makna yang ditunjukkan oleh Al-Asmaul Husna. Al-Asma'ul Husna itu semua adalah rincian penjelasan tentang sifat uluhiyah yang dimiliki oleh Allah dari nama Allah. Nah, semua nama-nama Allah Al-Husna ini itu adalah rincian penjelasan tentang makna yang terkandung di dalam sifat uluhiyah. Ini sifat uluhiyah itu adalah sifat kamal, sifat maha sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nama ini tidak boleh tidak layak disandang oleh siapapun dari makhluknya. Tidak diberikan kepada siapapun dari makhluknya. Keistimewaannya secara lafaz jadi anak enggak nyarikan. Nah, susah nyarikannya. Yang jelas itu kan uh, ahli nahu. Tapi yang jelas kalau secara makna itu nama yang paling agung dan paling mulia. Tidaklah disebut nama itu ketika orang itu dalam keadaan kekurangan, melainkan pasti ditambah. Tidaklah disebut nama itu dalam ketika seorang itu dalam kesempitan, melainkan pasti ada jalan keluarnya. Ini mah istimewaan maknawi dari lafaz atau nama Allah. Nah, yaitu lafzul jalalah. Nah, ini semua yang dibahas di 98 atau 99 atau yang lebih disebutkan oleh para ulama itu adalah rincian penjelasan makna uluhiyah yang ada dalam nama Allah ya lafzul jalal jalalah Allah azza wajal nah, disebutkan di sini oleh Syekh tapi bergabung dengan nama as-salam. Baik, labas. Kalau Syekh menyebutkan al-Quddusus salam al-mu'azzam al-munazzah an sifatin naqsi kulliha. Yang diagungkan, yang dibersihkan dari semua sifat sifat kekurangan Dengan nama Al-Quddus ini terlalu mulia Allah untuk disamakan dengan makhluknya. Untuk punya tandingan, untuk punya sifat kurang, lemah, cacat. Tidaklah, tidaklah layak. Fahuwal munazzah mutanazzi'an jami'il uyub. Jadi Allah itu bersih dari semua aib, cacat. Atau dari segala sesuatu yang ingin menyamai, menyerupai, menyaingi, Jadi makna tanzih, makna takdis yang terkandung di dalam nama Allah Al-Quddus itu bukan berarti mentaktil sifat sifat Allah. Bukan menafikan makna nama-nama Allah Al-Husna. Nah. Bukan menafikan nama-nama eh, makna nama-nama Allah yang al husna itu. Nah. nah, ringkasnya tanzihnya ahli sunnah salafiyin itu bukan taktil, bukan tahrif. Tanzihnya ahli sunnah salafiyin itu bukan taktil. Mereka tidak menafikan, tidak mengingkari, tidak menolak. Allah itu mempunyai sifat yang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi mereka mengisbatkan juga ya, isbatnya mereka, pengisbatan mereka terhadap sifat itu bukan tasbih. Bukan tasbih. Nah, pengisbatan mereka bukan tasbih. Nah, di lebih rinci diterangkan oleh al ini kata-kata Al-Quddus maknanya adalah Al-Mamduh Al-Mamduh apa madaha yamdah mamduh yang dipuji kalau pada manusia seringnya kalau madah ini itu pujian tanpa ta'zim dan tanpa mahabbah ini madah Ya. Nah, beda dengan alhamdu. Lawannya alhamdu. Alhamdu pujian, tapi disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Ini hamd. Manahu al-Quddus kata al-Fulaini al-mamduh bil fadail wal mahasin. Dia dipuji dengan keutamaan-keutamaan dan kebaikan kebaikan. Terkait dengan nama as-subuh yang disebutkan di tadi. At-taqdis. At-taqdis itu terkandung di dalamnya. Nah, tasbih. Begitu juga tasbih di dalamnya ada takdis. Nah. <clears throat> Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala munazzah anin naqais. Sebagaimana Allah itu bersih, suci dari kekurangan-kekurangan dalam nama dan sifat-sifatnya. Begitu pula dalam ucapan dan perbuatannya. Begitu pula dalam ucapan dan perbuatannya. Artinya apa? Ucapan-ucapan dan perbuatan Allah itu selalu dalam koridor semua sifat yang mulia, sempurna, baik. Ucapan-ucapannya adalah ucapan yang benar dan pasti. Kemudian perbuatan-perbuatannya juga adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kesucian dan kesempurnaan Allah. Dalam ucapan misalnya Allah mengatakan waman asdaqu minallahi yaqila. Surat An-Nisa ayat 87. Nah, 122. Nah, 122 An-Nisa ayat 122 juga An-Nisa ayat 87. Waman asdaqu minallahi haditha. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 115, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sidqan, tammat kalimatu rabbika fi sidq. Dalam hal kejujurannya sempurna. Sifat. Nah, kemudian dalam hal keadilannya juga sempur sempurna. Adil hukum-hukumnya. Nah, Nah, di antara bentuknya lagi uh, seperti yang Allah sebutkan dalam akhir-akhir surat Al-Mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Itu juga bentuk. Nah, lanjutannya fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maha suci Allah, terlalu mulia untuk membiarkan kamu itu wahai manusia, makhluk dalam keadaan sia-sia. Hidup semua begitu kemudian tidak dikembalikan kepada Allah. Jadi maha suci Allah untuk menciptakan segala sesuatu itu sia sia-sia menetapkan hukum memperlakukan perintah dengan sia-sia. Nah, di mana nama Allah? al Qudus. Nah, orang yang mukmin dengan nama Allah al Qudus mengagungkan tentunya memuliakan pula mensucikan Allah dari semua bentuk kekurangan. Terkait dengan mana-mana nama Allah yang lainnya, ta'zim. Allah mengingatkan, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka yang mengingkari nama-nama Allah bahkan sampai dalam semua hal kata Ibnu Qayyim termasuk mereka yang berbuat maksiat maka qadarullah haqqa qadri dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya mana dia beriman kepada nama Allah Al-Quddus dia berani melakukan perbuatan maksiat dalam keadaan dia tahu Allah melihat. Nah. Iya kan? Nah, dalam keadaan Allah mendengar. Dalam keadaan Allah mengetahui apa yang dibisikkannya, direncanakannya. Nah. nah. nah. <clears throat> Itu nama Allah Al-Quddus juga termasuk dalamnya As-Subuh. Kalau di sini Syekh menyebutkan Al-Quddus kas-salam sama seperti as-salam. Dari mana yanfiyani kulla naqsin min jami'il wujuh. Menafikan semua kekurangan dari semua sisi. Menafikan semua kekurangan dari Nah, semua sisi, semua ke enam Allah bersih dari semua yang menunjukkan kekurangan, kelemahan. Secara bahasa maknanya adalah al-bara'ah, as-salam wassalamah artinya bara'ah. Bersih, selamat, bebas, sembuh bisa. Assalamu al-afiyah sama. Seperti dikatakan tentang jannah Darussalam, ini Darul Assalamah minal afat. <clears throat> dikatakan Darussalam karena dia salamah minal afat, bersih dari semua kekurangan dan cacat, nah, kelemahan, Dari sisi yang lain, kalimat assalam itu juga bisa bermana apa? At-tahiyyah. Apa at-tahiyyah? Penghormatan. Penghormatan. Nah, ini nanti dalam pelajaran kita kalau sadid setelah bab asmaul husna ada kan bab larangan mengucapkan kata assalam alallah Bab Al-qaul ala nam assalam ala ala Allah. Apa artinya kalimat ini? Nah, itu dilarang. Karena apa? Allah itu adalah assalam. Ini dijelaskan oleh Syekh juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin nama kata assalam itu punya makna sebagai tahiyah. Ya, bisa bermakna salam juga doa. Kemudian bisa bermakna nama Allah Subhanahu wa taala. disebutkan di dalam Al-Quran cuma satu kali nama kat, kat, apa nama assalam ini dalam surat Al-Hasyr tersebut. Al-Manam. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. <clears throat> Al-Muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nah, ini nama Assalam ini assalam ini kata beliau Ibnu Katsir menyebutkan ai min jami'il uyub wan naqais ini selamat dari semua aib dan cacat aib dan kekurangan likamalihi fi dzatihi likamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ya, Allah itu selamat dari semua aib dan kekurangan karena kesempurnaan zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah. <clears throat> Seperti itu juga kata Al-Baihaqi. Keduanya ulama-ulama besar di kalangan Syafi'iyah. Al-Baihaqi sebelum ابن كثير رحمه الله disimpulkan oleh sebagian ulama seperti Al-Qurtubi ada tiga pendapat terkait dengan nama As-Salam ini. Pertama dia salima min kulli aib. Tadi jelas. Bersih atau selamat dari semua aib dan kekurangan. Seperti yang dikatakan oleh Syekh, yanfiyani kulla naqsin min jami'il wujuh. Dua nama ini Kudus dan Salam menafikan semua aib, menolak meniadakan. Meniadakan semua aib <clears throat> dari semua sisi. Tidak mungkin Allah itu punya aib, kekurangan, cacat, kelemahan. Yatadammanan yang menyiratkan. Jadi di samping menafikan terkandung di dalamnya kamal al-mutlaq min jami'il wujuh. Kesempurnaan mutlak. Dua nama ini menunjukkan kesempurnaan mutlak. Kembali kepada apa? Dzul uluhiyah. Sifat uluhi, uluhiyah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ya nah, dalam ayat tersebut huwallah alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Allah, dialah Allah yang tidak ada ilah yang hak melainkan dia. Al-Malik yang maha menguasai, maha merajai, maha memiliki, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang maha selamat, bersih dari semua aib. Untuk dinafikan kekurangan-kekurangan itu untuk mengisbatkan kesempurnaan mutlak Allah Subhanahu wa taala min jami'il wujuh dari semua sisi dari semua sisi. Ilmunya maaf, nah, maha luas, tidak ada yang tersembunyi, tidak dihinggapi oleh ketidaktahuan, tidak disentuh oleh kelupaan, tidak didahului dengan kejahilan. Ini Allah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Apakah dia tidak mengetahui apa yang dia ciptakan dan dia adalah maha latif, maha halus, lembut, lagi maha mengetahui secara rinci. Nah, jadi nama al qudus dan Assalam. Kalau al qudus ada yang menyebutkan bahwa itu adalah isyarat bersihnya, ber, nah, bebasnya Allah, bersihnya Allah, sucinya Allah dari semua aib di waktu lampau dan di waktu yang hadir. Wassalam itu untuk seterusnya. Jadi artinya tidak mungkin terhinggapi, tersentuh oleh sifat-sifat kekurangan. enam seterusnya. Seterusnya. Sejak dahulu Allah itu maha suci. Sampai detik ini, sampai selama-lamanya. Nah, dengan Al-Quddus, Assalam. <clears throat> Dari sisi yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qurtubi bahwa makna Assalam adalah Zu Assalam, pemilik keselamatan. Kalau dari nama ini Zu Assalam berarti Allah itu musallim ala ibadih. Nah, yakni mengucapkan salam kepada hambanya di dalam surga. Seperti dalam firman Allah surat Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim. Kemudian yang makna yang ketiga, pendapat yang ketiga, anna ma'nahu alladhi salimal khalqu min zulmihi. Selamatnya makhluk dari kedoliman Allah. Allah tidak mendolimi hamba hambanya. Ya. Nah, terkait dengan alam yakni al assalam nama Allah assalam Allah adalah assalam pemilik keselamatan dan darinya segala sesuatu apa nah, darinya keselamatan Allah menyelamatkan hamba-hambanya juga Allah jadi apa di sebagian ulama menyatakan bahwa dari situ pula nama ajaran agama yang Allah turunkan ini al yaitu al Islam yang menunjukkan keselamatan Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi itu salah satu sebab untuk masuk ke dalamnya adalah isya'us salam menyebarkan assalam seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabab idza fa'altumuhu tahabbtum qala nah afshu salam bainakum kata Rasulullah SAW tidaklah kamu masuk surga sampai kamu beriman dan tidaklah kamu beriman sampai kamu saling mencintai sempurna iman itu kalau sudah saling mencintai nah, karena Allah. Kemudian tidaklah kamu akan tumbuh rasa saling mencintai itu. Artinya apa? Rasul mengatakan untuk menumbuhkan itu maukah kamu aku ingin aku beritahukan sesuatu yang jika kamu lakukan akan tumbuh rasa cinta di hati kamu masing-masing, saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, sebarkanlah assalam bainakum. dan ini juga dijelaskan oleh para ulama. Dan as itu awalu asbabit ta'aluf. Sebab pertama kedekatan, kerukunan, keakuran, kecocokan. Nah, dia kunci yang mengundang datangnya kasih sayang. Nah, nah. Ini yang yang unik di sini terkait dengan salam ini dia sesuatu enam. Salam ini mana yang wajib membalas atau menjawab salam memberi salam lebih dahulu. Menjawab salam atau memberi salam. Mana yang wajib? Memberi menjawab sah? salam. Berarti afnam. Tetapi ternyata walaupun yani yang memberi salam itu dia bukan satu yang wajib, itu lebih utama daripada ya yang wajib. Artinya diterangkan oleh para ulama ada kadang-kadang sesuatu yang dia bernilai pada tempat-tempat tertentu dia ada ini amalan lain yang justru lebih utama daripada ya. sepertinya salah satunya ini. Nah, salah satunya ini. Memberi salam itu sunnah ya, Menjawab salam itu wajib. Tapi mana yang lebih utama? Memberi memberi salam. Seperti itu juga jilid enam, ya. Di apa namanya amalan yang lain banyak. Amalan-amalan lain. Amalan misalnya apa lagi seringnya kayak apa? Di yang lainnya dicontohkan oleh Syekhul Islam itu dikir dikir masa, dikir dikir sabah. Dikir pagi dan sore ini terbatas. Nah, nah adalah ada lafal sendiri. Baca Al-Quran memang Afdol zikr. Tapi zikir yang seperti ini, dan masa itu dia khusus. Lewat nggak bisa diganti dengan di waktu yang lain. Di siang nanti mungkin waktu duha nggak bisa. Nah. ini keutamaan keutamaannya. Baca Al-Quran itu juga sesuatu yang utama, tapi dilarang ketika rukuk dan dan sujud. Nah, nah, ini hal-hal yang perlu ya. <clears throat> untuk kita ketahui. Nah, di sebagian ulama menyinggung mengingatkan kita terkait dengan nama nama ini juga subuh kudus kemudian assalam yajib an yakuna wifqa dalail alkitab was sunnah tasbih takdis tanzih ta'zim itu harus sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah Nah. Artinya tidak dibuat dengan rekayasa perasaan, akal, kias-kias yang rusak. Nah, artinya jangan sampai, jadi seperti yang sudah disimpulkan tadi bahwa tanzihnya ahli sunnah itu bukan taktil, isbatnya ahlu sunnah itu bukan tas tasbih. Jangan sampai ketika orang itu mau melakukan tasbih, takdis, jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan jahmiyah. Jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan jahmiyah atau enam. Lawannya musyabbiha. Nah ini yang harus di, diperhitungkan. Nah, Baik, itu nama Allah Subuh Al-Quddus. Nah. <clears throat> Subhanallah. Baik, itu yang mungkin ya. Artinya sudah ter, tercakup dalam keterangan penjelasan-penjelasan tadi nama Allah Al-Quddus, As-Subuh Al-Quddus, kemudian As-Salam. Nama-nama yang menunjukkan ta'zim dan tanzih. Tapi ingat, prinsip dalam akidah al sunnah, tanzih itu, ya, sekaligus mengisbatkan lawan dari yang ditanzih. Artinya ketika kita mengimani menyatakan tanzih membersihkan Allah mensucikan Allah dari kekurangan artinya adalah mengisbatkan lawan dari kekurangan itu. Mengisbatkan apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nafyu. Ya, dalam prinsip an-nafy ya, apa dalam prinsip tauhid ada nafyu wal isbat. Jadi bukan hanya nafyul mujarrad. Bukan hanya semata-mata penafi penafian tapi penafian itu terkandung di dalamnya isbat lawan dari yang dinafikan. Dinafikan dari Allah sinah wala naum. Oke, contoh dekat yang kita hafal semua ayat kursi. Dinafikan dari Allah sifat nah apa? Nasinah wala naum, ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum untuk mengisbatkan apa? Al-Hayyum. Al-Hayyu wal Qayyum. Sifat al-hayah dan qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengisbatkan sifat hayah dan kayumiyah Allah yang maha sempurna. Nah, begitu juga ketika Allah menyatakan wa ma massana min lughub. Setelah menciptakan langit dan bumi, enam namasa dan semua yang ada di dalamnya, Allah tidak dihinggapi rasa capai untuk mengisbatkan nah, kekuatan dan ke perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mana-mana tanzih, penafian yang ini menjadi landasan prinsip ahlu, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini insyaallah. Nah, pada kesempatan lain Insya Allah nama As-Somad. Nama Allah As-Somad. Ya, itu cuma satu dalam Al-Qur'an ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Wallahu taala a'lam.